هذه العقيدة التي ندرسها الآن عقيدة من <coughs> عقيدة من هذه التي ندرسها الآن عقيدة من ها سفيان الثوري نعم سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله إيش كانوا يلقبونه سفيان الثوري لماذا كان يلقبه العلماء أمير المؤمنين في الحديث في طبقة سفيان آخر من هو؟ ها؟ سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي وهنالك سفيان بن يشيع ضعيف سفيان بن وكيع ضعيف قال رحمه الله القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود من قال غير هذا فهو كافر هذه مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد وهي منقسمة إلى قسمين الأول إثبات أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما قال الله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال الله عز وجل منهم من كلم الله والشق الثاني أن القرآن كلام الله هذا الكتاب الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله وقوله ووحيه وتنزيله تكلم الله به حقيقة قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله قال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يؤمن حتى يذنب كلام ربي فكلام الله غير مخلوق من زعم أنه مخلوق فقد زعم أن صفة الله مخلوقة ومن اعتقد ذلك فهو كافر أو قاله وقرره فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة وقد تكلم على هذه المسألة العلماء في المطولات أي منه بدأ تكلم به ابتداء تنزيل من الرحمن الرحيم أي أن الله تكلم به وسمعه منه جبريل وإليه يعود أن يرفع قبل يوم القيامة يرفع من الصدور ومن الصحف كما صح عن حذيفة رضي الله عنه من قال غير ذلك فهو كافر نقل هذا تكفير هذا الصنف اللالكائي عن 550 عالما من علماء ذلك الزمان ولقد تقلد كفرهم 50 في خمس من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني هذا كلام مختصر عن هذه المسألة وهو أن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء وأنه يتكلم بحرف وصوت هذا أمر يركز عليه أنه يتكلم بحرف وصوت رد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين يزعمون أن القرآن مخلوق ومعنى صوت معنى يسمع قال الله عز وجل ويوم يناديهم وفي الحديث من الله مالك يقول الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يا آدم أخي بعد النار وكونه بحرف أي حروف من كذب بحرف من القرآن فقد كفر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود قرأ حرفا من القرآن فله عشر حسنات والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Kita masuk pada pembahasan yang pertama dari risalah yang menjelaskan tentang akidah Imam As-Sawri rahimahullah taala yaitu perkataan beliau Al-Qur'an kalamullahi ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'ud Man qala ghaira dzalika fahuwa kafir. Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Dari Allah Subhanahu wa taala lah permulaan Al-Qur'an tersebut dan kepadanya lah akan kembali. Maka siapa saja yang mengatakan selain yang demikian itu maka dia kafir. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang agung dalam permasalahan akidah. Iya, yang terbagi menjadi dua pokok permasalahan. Yang pertama yaitu penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, yaitu bahwasanya Allah berbicara dan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala ini biharfin wa sautin mata syaa wa kaifa syaa dengan huruf-huruf dan dengan suara Allah Subhanahu wa taala berbicara kapan saja dan bagaimanapun caranya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan kasih apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kallamallahu Musa taklima dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh dan tatkala datang Musa pada waktu yang telah kami tentukan dan tempat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala pun berbicara kepadanya dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman minhum man Allah di antara mereka itu yaitu para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang pertama yaitu penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat salam. Pembahasan yang kedua yaitu bahwasanya Al-Qur'an adalah termasuk kalam Allah. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang Dia turunkan dengan perkataan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'zirhu hatta yasma'a kalam Allah." Ketika datang orang-orang kafir meminta pertolongan, meminta perlindungan, maka lindungilah dia sampai dia mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala, yakni sampai dia mendengar Al-Qur'an dibacakan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yuriduna ayyubaddilu kalam Allah mereka menginginkan untuk mengganti-ganti kalam Allah yakni Al-Qur'an dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man yu'ini hatta uballigha kalam rabbi siapa yang akan memberikan perlindungan kepadaku sampai aku bisa menyampaikan salam Rabbku yakni sampai aku bisa menyampaikan Al-Qur'an ketika Rasulullah SAW menawarkan kepada para kabilah siapa di antara mereka yang mau memberikan pertolongan kepada beliau dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk bukanlah makhluk maka siapa saja yang menyangka bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk maka dia telah menganggap bahwasanya sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk pula. Maka orang yang demikian ini keadaannya hukumnya kafir dua keluar dari agama yaitu orang yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk sehingga berakibat keyakinan bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk pula. Minhu bada'a darinya lah dari Allah Subhanahu wa taala lah permulaannya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berbicara. Dan disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian diteruskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ilaihi ya'ud dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembalinya Al-Qur'an ini ada dua keadaan yaitu dengan dicabutnya Al-Qur'an dari dada-dada orang-orang yang menghafalnya dan dihapuskannya Al-Qur'an tersebut dari mushaf-mushaf yang ada. Sebagaimana hal ini telah ditunjukkan dalam hadis yang sahih. sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dan telah dinukilkan dari Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala bahwasanya beliau telah mengatakan di sana ada 550 ulama yang menetapkan bahwa siapa saja yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk maka dia kafir sebagaimana pula telah menyebutkan yang demikian sebelumnya Imam At-Tabrani sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Nuniyah beliau. Maka perkara selanjutnya yang juga hendaknya kita ketahui di sini yang hendaknya kita berikan perhatian lebih yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatakallamu bi harfin wa sawt Allah Subhanahu wa taala dalam berbicara dalam berfirman ini dengan huruf dan dengan suara sebagai bantahan bagi orang-orang asyairah, orang-orang mu'tazilah dan orang-orang jahmiyah yang menyimpang dalam permasalahan tersebut. Adapun dalil bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala atau perkataan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan suara yang didengar adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa yauma yunadihim di sini Allah katakan pada hari Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dan yang namanya nida, yang namanya panggilan tentunya ada suaranya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengkabarkan tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Adam yunadihi bisaud Allah Subhanahu Wa Taala memanggilnya dengan suara ya Adam akhrij ba'san Allah memanggilnya dengan suara wahai Adam keluarkanlah rombongan yang menuju ke neraka. Demikian pula yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini dengan suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan dalam atau Ibnu Mas, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis yang mauquf man tara harfan min kitabillah kana lahu asyr atau kama yakni seseorang yang membaca satu huruf dari kitabullah maka dia akan mendapatkan sepuluh kebaikan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu dengan huruf-huruf. وهناك شبه يذكرها أهل البدع لكن ليس هذا موطن الرد عليها فالآن الذي ينبغي أن يعتقد أن القرآن كلام الله وأن الله عز وجل تكلم كلاما حقيقيا سمعه منه جبريل عليه السلام حقيقة ثم نزل جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن لا يجوز أن يعتبر غير هذا في القرآن فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر وتحرم عليه امرأته إن كانت مسلمة ويقسم ماله فيئا لبيت مال المسلمين ومن الطوائف التي تزعم خلق القرآن الجهمية والرافضة والمعتزلة والأشاعرة قول أغلب أهل البدع كالخوارج di sana ada beberapa subhat seputar permasalahan yang sedang kita bahas ini namun perkara terpenting yang banyak kita ketahui dan kita yakini dalam permasalahan tersebut yaitu keyakinan kita bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman secara hakiki yang didengar oleh Jibril alaihi salam kemudian menurunkannya dan menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang tidak meyakini demikian maka dia telah kafir maka apabila seorang istri meyakini demikian, maka dia dipisahkan dan apabila seorang yang mempunyai harta meyakini demikian, maka hartanya tersebut dibagi ke baitul mal kaum muslimin. Dan yang menyebutkan keyakinan tersebut merupakan keyakinan mayoritas kelompok-kelompok yang menyimpang seperti orang Rasulullah Asyairah Mu'tazilah, Jahmiyah dan juga Khawarij. قال الإيمان قول وعمل ونية بعضهم يعبر عنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد وينقص يزيده الطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولا يجوز القول إلا بالعمل يعني ما ينفع أن يقول أنا مؤمن ما يعمل أبدا ولا يقول أنا مؤمن بقلبي ولا ينطق أبدا لابد من التوازن بين هذه الثلاث الأمور ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بما فقط السنة أي بما فقط طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم قال شعيب ابن بن حرب فقلت له يا أبا عبد الله أي سفيان وما موافقة السنة في صالح الطالب لشيخه عما يشكل عليه قال تقدمت الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أي في الفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الخلافة فهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعارض في هذا إلا الرافضة من إليه قال يا شعيب لا ينفع ما كتبت لك حتى تقدم عثمان وعلي على بعدهما يعني هذا أيضا رد على طائفة ممن يفاضلون بين عثمان وبين علي فيجعلون علي رضي الله عنه أفضل من عثمان في الفضل لا في الخلافة وهذا قول قديم لأهل السنة قال به الأعمش وغيره والصحيح الترتيب المذكور أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الفضل وفي الخلافة وأحاديث فضائل أبي بكر وعمر كثيرة وكذلك عثمان وعلي رضي الله عنهم من العشر المبشرين بالجنة على ما يأتي ونرجع الإيمان قول وعمل ونية هذا تعريفه ومن مسائله أنه يزيد وينقص تزيده الطاعة وتنقصه المعصية والأعمال داخل في مسمى الإيمان إيش معنى هذا؟ هذا كثير من الناس الذي يتكلم في الإيمان يذكر هذا معنى نعم، هذا أن الصلاة من الإيمان والحج من الإيمان والزكاة من الإيمان وبر الوالدين من الإيمان وصلة الأرحام من الإيمان بخلاف ما يقوله المرجئة من أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان فعندهم الرجل أو المرأة كاملة الإيمان بمجرد أن يقول أنا مؤمن أو يتلفظ باللسان عندهم هو كامل الإيمان وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر والصحيح أن المؤمن يزيد إيمانه بالطاعات وتنقص أعماله بالسيئات والأعمال التي شرعها الله من الإيمان الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى من الطريق والحياء شعبة من الإيمان قال الإمام رحمه الله تعالى والإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص dan iman itu adalah perkataan serta amalan dan niat perkataan qaulun bil lisan wa bil qalb perkataan baik dengan lisan maupun dengan hatinya dan amal baik amalan hati lisan maupun anggota badan serta niat Nahu yang kus Di antara permasalahan yang dibahas dalam masalah iman bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang Yahudu bit ta'ati wa yankusu bil ma'siyah Keimanan akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan Wala yajuzul qawlu illa bil amali bihi dan tidak boleh Tidaklah diterima suatu perkataan kecuali dengan mengamalkannya wala yajuzul qaul wal amalu illa binniyah dan tidak diperbolehkan hanya sekedar perkataan dan amalan kecuali dengan niat dan tidak pula boleh dengan sekadar perkataan amalan serta niat kecuali dengan menyesuaikan sunnah dan sunnah di sini maknanya adalah jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Syuaib mengatakan aku pun berkata kepada Sufyan wahai Abu Abdullah apa makna muwafaqatu sunnah? Apa makna sesuai dengan sunnah? Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala menjawab yaitu yang disebut dengan sesuai dengan sunnah diantaranya adalah pengutamaan dua syekh yang disebut dengan syekhain di sini adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma yaitu mengutamakan kedua sahabat tersebut atas yang lainnya karena mereka berdua adalah seutama-utama umat ini setelah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam masalah ini tidak ada seorang pun yang menyelisihinya kecuali Rasulullah. Kemudian Imam As-Sauri rahimahullah taala mengatakan wahai Syuaib tidak akan bermanfaat bagimu apa yang aku tulis ini sampai engkau mendahulukan Utsman atas Ali dan atas, mendahulukan Utsman dan Ali atas orang-orang yang sebelum keduanya. Dan akidah ini merupakan bantahan bagi siapa saja yang menyelisihinya. Demikian pula bagi siapa saja yang mengutamakan Ali atas Utsman dari sisi keutamaan, bukan dari sisi khilafah, karena pengutamaan Ali atas Utsman dari sisi khilafah ini pada asalnya merupakan pendapat sebagian ahli sunnah wal jamaah pada masa yang lampau walaupun kemudian terjadi isma bahwasanya Utsman itu lebih utama dari Ali baik dari sisi keutamaan maupun dari sisi khilafah dan hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan keempat sahabat tersebut sangatlah banyak mereka termasuk di antara 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka masih hidup. Kemudian kita kembali kepada permasalahan iman. Bahwasanya iman qaulun wa amalun wa niyyah. Ini pengertian dari iman. Iman itu berupa perkataan baik perkataan hati maupun perkataan lisan. Berupa amalan baik amalan hati, amalan lisan maupun amalan anggota badan dan merupakan sudah niat yang merupakan amalan hati dan dari sini kita ketahui bahwasanya amalan-amalan itu masuk dalam cakupan iman berarti salat, puasa dan amalan-amalan yang lain ini merupakan keimanan berbeda dengan keyakinan orang-orang murjiah yang mereka mengeluarkan amalan dari cakupan iman sehingga Keimanan menurut mereka hanyalah sekedar mengucapkan anak mukmin. Seorang mengucapkan aku ini seorang mukmin. Itu cukup bagi orang-orang murjiah dan mereka menghukumi bahwasanya orang seperti ini adalah seorang yang keimanannya sempurna walaupun dia tidak beramal, walaupun dia berguna ataupun mencuri, tapi di sisi orang-orang murjiah yang seperti ini adalah orang yang sempurna keimanannya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan termasuk dalam cakupan iman adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman sebenarnya iman itu ada 70 sekian cabang dan yang paling utamanya adalah perkataan la ilaha illallah dan yang paling rendahnya adalah menyingkir adalah menyingkirkan gangguan dari jalan serta rasa malu itu termasuk dari keimanan. وعند الخوارج والمعتزلة والمرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ويقولون زيادته ونقصانه كفرا وهذا باطل فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما هو معلوم عند أهل السنة والأدلة على ذلك كثيرة قال الله عز وجل يزداد الذين آمنوا إيمانا وهناك مسألة أخرى وهي قول أنا مؤمن إن شاء الله وهذه تسمى بمسألة الاستثناء بالإيمان إذا سألوك عن مؤمن أنت ما تقول نعم تقول أرجو إن شاء الله أو مؤمن إن شاء الله ما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فسلم عليهم وقال وإنا إن شاء الله يكون لاحقون وليست على الشك الشك لا يجوز بالإيمان من شك كفر لكن يقول مؤمن إن شاء الله أو على ما يختم لي أو على عدم التزكية أو على غير ذلك والكلام في هذه المسألة من مسألة الإيمان مهم فأول خلاف حصل بين الأمة كان بشيء هذه المسألة حيث كفر الخوارج من ليس منهم واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم بل قاتل متقدموهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج قاتلوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه في النهروان Kalau Syekh Subhanallah Ta'ala menjelaskan tentang permasalahan bahwasanya imam Yahud wa Yankus iman itu bertambah dan berkurang yang ini menyelisihi keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Murji'ah yang mereka tidak meyakini bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Sebab menurut mereka apabila berkurang maka berkurangnya adalah kekufuran. Dan ini merupakan perkataan yang batil. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Liyazdadal amanu imana." agar orang-orang yang beriman itu bertambah keimanannya. Hal ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan juga melazimkan sesuatu yang bertambah itu mesti mengalami pengurangan. Kita ada permasalahan yang lain, yaitu permasalahan perkataan seseorang yang mengatakan ana insya Allah aku seorang yang beriman insya Allah. Perkataan ini dibahas oleh para ulama yang disebut dengan masalah istisna fil iman. Saya orang membaca insya Allah tentang penetapan keimanannya. Dan ini kita bolehkan yang demikian tersebut dalam artian tidak berupa keraguan-raguan. Jadi dia mengatakan insya Allah bukan sebagai bentuk keraguan-raguan atas keimanannya karena kalau demikian tidak diperbolehkan. Namun dia mengatakan insya Allah atas keimanan yang ada pada dirinya yaitu dengan makna dia tidak mentazkiyah dirinya tidak mensucikan dirinya bahwasanya dia adalah seorang yang beriman secara hakiki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati sebuah kubur beliau mengatakan wa inna insya Allah bikum lahikun sungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian يعني بأنه بأنه استثنى قال إنا إن شاء الله بكم لاحقون وهو يعلم أنه لاحق بهم يقينا Dalam artian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwasanya beliau mesti akan menyusul mereka karena semua orang akan mati. Akan tapi beliau mengatakan insya Allah dalam keadaan yakin, bukan dalam keadaan ragu. Kemudian pembicaraan dalam permasalahan ini merupakan pembicaraan yang penting sebab Perkara iman inilah yang merupakan perkara yang pertama kali terjadi perselisihan pada umat. Orang-orang khawarij yang mereka menyelisih keyakinan tersebut sampai-sampai mereka mengkafirkan orang-orang dikarenakan mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar karena menurut mereka iman itu tidaklah berkurang sehingga Ali bin Abi Thalib pun memerangi mereka dengan rawan. خلاص إلى هنا إلى هنا إن شاء الله العمل نكمل بالغد إن شاء الله صورة ورهقت ما نمت إلى الصباح وفي النهار لم يأتي نوم والآن أخرج كلمة وأنعس في الثانية فالمعذرة إن شاء الله إن شاء الله sampai di sini dan insyaallah taala karena tadi ada faedah seputar dajjal yang belum sempat disampaikan maka untuk mengisi waktu yang tersisa ini insyaallah taala akan disampaikan ringkasan tentang faedah yang tadi disampaikan tentang permasalahan al-dajjal ketahuilah bahwasanya keimanan terhadap Dajjal merupakan akidah dan sunnah wal jamaah dan diantara perkara-perkara yang wajib diimani dalam permasalahan ini bahwasanya Dajjal adalah telah ada pada saat ini sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang menunjukkan hal tersebut yaitu hadis Fatimah binti Qais yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang disebut dengan hadis kafafah. Disebut dengan hadis ini dikarenakan disebutkan pada hadis tersebut kisah sebuah binatang yang dinamakan kafafah. Walaupun hadis tersebut telah mendaifkan sebagian para ulama di antara yang paling besar yang mendaif di antara ulama yang masyhur dalam masa ini yang mendaifkan hadis tersebut adalah Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Akan tetapi hal tersebut tidaklah benar. Telah membela tentang kesahihan hadis Fatimah binti Qais ini Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah taala dalam sebagian rasail beliau sebagaimana hal itu telah disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri Allah Ta'ala dalam kitab beliau yang khusus membahas tentang Dajjal Tahdirul Uqari min fitnatil Masih Dajjal Kemudian Di antara perkara yang Menjadikan sebagian ulama Mendaifkan hadis tersebut dikarenakan hadis ini bersendirian Ya, hadis ini bersendirian diwakilkan oleh satu orang saja dan sungguh hadis ini tidaklah demikian karena di sana ada perawi yang lain selain Fatimah bin Qutaib. Dan keadaan hadis ini yang tidak masyhur bukanlah menjadi sebab untuk mencela hadis tersebut. Perkara yang kedua yang berhubungan dengan keyakinan masalah Dajjal yaitu bahwasanya Dajjal termasuk dari golongan orang-orang Yahudi. Golongan orang-orang Yahudi yang awalnya dia menyuruh bahwasanya dia adalah seorang yang membawa risalah kemudian pada akhirnya dia mengaku sebagai Rab yang berhak untuk disembah. Perkara yang ketiga, berbicara tentang tanda-tanda Dajjal yang disebutkan tadi bahwasanya di antara tanda Dajjal tertulis di antara kedua matanya kafara dan dalam riwayat yang lain dengan lafaz kafir dan ini merupakan alamah yang paling masyhur bagi Dajjal yang akan dibaca oleh setiap mukmin baik dia ketika saat itu orang yang pintar membaca ataupun tidak selama ada keimanan pada dirinya maka dia akan bisa melihat tulisan tersebut alamat yang lain bahwasanya dajjal itu adalah keadaannya akwar ainil yumna mata yang sisi kanannya akwar dan demikian pula sisi kirinya akwar karena makna akwar adalah mata yang cacat ya keadaan matanya kedua-duanya cacat. Adapun yang sisi kanan itu matmusah, dia sisi kanannya tidak bisa melihat. Sedangkan yang sisi kirinya ka'annaha inabatun qafiyah, seakan-akan seperti buah anggur yang menonjol, yang muncul. Jadi yang satunya tidak bisa melihat, yang satunya seperti anggur yang menonjol. Kemudian perkara berikutnya dengan apa Dajjal menunggangi. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih bahwasanya Dajjal itu mengelilingi bumi dengan menunggangi himar. Menunggangi himar yang menunjukkan kerendahan dia. Ya, seorang yang buruk mengendarai kendaraan yang buruk sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim tadi dari Hudzaifah bin Asyid dan ini merupakan bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian permasalahan berikutnya Syekh Habibullah taala berbicara tentang sebab-sebab yang bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah al-masih dajjal. Di sana ada sebab-sebab yang banyak. Di antaranya adalah doa seseorang hendaknya berdoa meminta pertolongan dari fitnah tersebut di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa di setiap akhir-akhir setiap salawat dengan doa Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal dan tiga perkara yang lain yang disebutkan dalam hadis yang masyhur. Kemudian perkara yang kedua yang merupakan sebab seorang bisa selamat dari fitnah Masih Dajjal adalah membaca 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi. Inilah riwayat yang kuat. Riwayat yang kuat yang dikuatkan pula dalam hadis Nawas ini dalam Sahih Muslim. Walaupun di sana ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya menghafal 10 ayat di akhir surat Al-Kahfi akan tetapi riwayat ini syad. Telah syad dalam periwayatannya Imam Syu'bah. Jadi riwayat yang mahfuz, riwayat yang terjaga tentang 10 ayat pada surat Al-Kahfi yang apabila dihafal dan dibaca menjadi sebab selamatnya dia dari fitnah Masih Dajjal adalah 10 ayat yang pertama dari surat tersebut. Surat yang ketiga adalah tinggal di Mekah dan Madinah sebagaimana dalam hadis Anas dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga di Jabal Tur dan Baitul Maqdis Bagaimana dalam hadis jadi seorang laki-laki dari kalangan sahabat yang disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala dalam As-Sahihul Musnad. Jadi ini empat tempat yang apabila seorang mukmin tinggal di sana akan menjadi sebab selamatnya dia dari fitnah Masih Dajjal yaitu tinggal di Mekah, Madinah, di Gunung Tur dan di Baitul Maqdis. Perkara yang keempat yaitu dengan keislaman. Seorang muslim eh, bila dia mewujudkan keislamannya maka ini merupakan sebab seorang bisa selamat dari fitnah dajjal. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi la yadurru musliman. Demi Allah bahwasanya dajjal tersebut tidaklah akan memadharati seorang muslim. Kemudian sebab yang ke kelima yaitu dengan menuntut ilmu. Kalau ilmu dan ini merupakan sebab besar sebab yang akan menyebabkan seorang bisa selamat dari fitnah-fitnah yang ada dan di antara fitnah-fitnah tersebut adalah fitnah Masih Dajjal sebagaimana hadis yang masyhur bagi kita semua hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang kisah seorang laki-laki mukmin yang berilmu dia mendatangi Al-Masih Dajjal yang sampai di mau dibunuh dan seterusnya dan ketika dia melihat semua yang diperlakukan oleh Dajjal tersebut dia mengatakan waladhi حدثنا anka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu dhalika illa imanan demi zat demi sungguh ya. engkau anta alladhi haddatsana anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku yakin bahwasanya engkau ini adalah orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hadis kepada kami bahwasanya engkau adalah Al-Masihud Dajjal. Dalam hadis ini terdapat lafaz haddatsana ya menunjukkan bahwasanya para penuntut ilmu hadis mereka adalah orang-orang yang bisa selamat dari fitnah Masih Dajjal karena mereka mengetahui ciri-ciri Dajjal dan sifat-sifat yang dibawanya. Kemudian perkara berikutnya yang berhubungan dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah berhubungan dengan Dajjal tentang siapa yang membunuh Dajjal yaitu Isa bin Maryam yang turun dari langit dalam keadaan mengendarai atau meletakkan kedua tangannya pada dua sayap dari dua malaikat yang turun di Babulut di daerah Babilut di atas Baik. Yang turun di Menara Bayda di Dimas. Kemudian Isa Ibn Maryam ini membunuh Dajjal di Babilut yang ada di Palestina. Dan Kaidah berikutnya berhubungan dengan penamaan Al-Masih. Dajjal disebut juga dengan Al-Masih sebagaimana Isa disebut dengan Al-Masih. Sebabnya ada jalan disebut dengan Masih ya. Walaupun perbedaannya sangat jelas karena Dajjal adalah Masih Dalalah dan Isa Masihul Huda. Sebabnya karena Dajjal dikatakan oleh para sebagian ulama karena pada kaki Dajjal tidak ada lengkungan sebagaimana lengkungan yang ada pada manusia biasa. Sehingga ketika dia berjalan semua ya telapak kakinya menyentuh bumi. Ini diantar sebab Kenapa Dajjal disebut dengan Al-Masih? Sebab yang lainnya disebutkan oleh para ulama karena dia ya, mengelilingi semua bumi ini sehingga semua bumi ini telah tersapu olehnya. Dan dikatakan pula oleh para ulama ya alasan-alasan yang lain wallahu taala alam. Inilah beberapa faedah yang ringkas yang disampaikan oleh Syekhuna Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullah taala sebelum pembahasan bagi hari tadi. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Nasehatullah taufiq.